Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab apa-apa yang dibenci dari sikap berlebihan dan berselisih dalam masalah ilmu dan bersikap gulu dalam agama dan bid'ah-bid'ah. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ahlan kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al haqqah Wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dan janganlah kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali kebenaran. هذا سبق التعليق عليه في الدرس الماضي. شرحنا هذا في الدرس الماضي قبل الحديث. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قالوا إنك تواصلوا قال إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني طيب ربي ويسقيني فلم ينتهوا عن الوصال قال تواصل النبي تواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمتمثل لهم Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah menyebutkan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda janganlah kalian melakukan wisal Para sahabat mengatakan sesungguhnya engkau melakukan misal wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya saya tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya saya senantiasa diberikan makan dan minum oleh Rabbku. Namun mereka tidak berhenti dari melakukan misal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan misal bersama dengan mereka para sahabat selama dua hari atau dua malam Kemudian mereka pun melihat hilal. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya hilal datang terlambat, maka saya akan menambah kuasa Israel bersama kalian. Seakan-akan beliau memperingatkan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام أي أنه يصوم اليومين والثلاثة والأربعة دون أن يفطر بينها طيب kata beliau Syekh Iman Habibullah hadis ini di dalamnya terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wisal dalam puasa beliau, yaitu beliau melakukannya selama dua hari atau tiga hari. فأراد الصحابة رضي الله عنهم أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم عن ذلك وقال إنكم لستم إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan puasa wisal sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya saya tidak sama seperti kalian. Sesungguhnya saya bermalam dalam terang. Allah Subhanahu wa taala memberikan makan dan minum kepadaku. فلما نهاهم عن ذلك تبين لهم الفرق بينه وبينهم وأنه يقدر على الوصال وأن الله يعينه على ذلك ويقويه طيب maka Nabi tatkala Nabi sallallahu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat para sahabat dari hal tersebut dan menjelaskan kepada mereka perbedaan antara beliau dengan mereka para sahabat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kalau misal ya Allah yuqaddiru ya ala dzalik Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan misal karena Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Falamma wasalu ma'annahu nahahum an dzalik وصل به يومين أو ليلتين ثم رأوا هلال شوال Maka tatkala para para sahabat melakukan misal, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan misal bersama mereka selama dua hari atau dua malam, kemudian mereka pun melihat hilal syawal. ثم قال لهم على جهة الزجر والعقوبة لو تأخر الهلال لزدتكم Kemudian beliau sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat sebagai bab uh, sebagai bentuk peringatan kepada mereka bahwasanya seandainya hilal itu terlambat terlihat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menambah hari bersama mereka. Itu menambah hari untuk melakukan puasa Isya'i. ثم قال رحمه الله حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آج من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل فإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا فمن أحدث فيها هدفا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والناس والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا فإذا فيها من والى قوما بغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا Kemudian kata Imam Al-Bukhari rahimahullah setelah beliau menyebutkan salatnya. dan kata beliau rahimahullah telah menceritakan kepada kami Umar bin Habs ini dia telah mengatakan telah menceritakan kepada aku ayahku telah menceritakan kepada kami ayahku beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami La'mas beliau mengatakan telah menceritakan kepada aku Ibrahim At-Taimi Beliau berkata telah menyampaikan kepadaku abi ayahku. Beliau mengatakan Ali radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari batako dan padanya ada pedang dan pada pedang tersebut ada lembaran-lembaran yang tergantung. Maka beliau mengatakan demi Allah tidaklah ada pada kita dan kitab yang dibaca kecuali kitab Allah dan apa yang ada dalam lembaran-lembaran ini. Maka beliau pun membuka lembaran-lembaran tersebut. Ternyata di dalamnya disebutkan tentang usia onta yang berkaitan dengan masalah diat dan juga di dalamnya disebutkan bahwa Madinah adalah haram mulai dari air dari darah air sampai ke batas ini. Maka barang siapa bahwa maka barang siapa yang melakukan perkara-perkara bid'ah di dalamnya, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya. Tidak akan diterima darinya sarfan wala adilan. Tidak diterima darinya penolong dan pemberi dia. Kalau alam bisa dia bermakna tidak diterima darinya amalan wajib dan sunnah. Dan juga di dalamnya terdapat keterangan tentang zimmah kaum muslim itu satu yang mampu dilakukan bahkan orang yang paling rendah di antara mereka. Maka barang siapa yang merendahkan seorang muslim, maka bagi Allah dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya syarfan wala dan juga disebut di dalamnya bahwa siapa yang berwala kepada satu kaum yang memberikan identitas wala kepada satu kaum tanpa izin dari tuannya maka baginya laknat dari Allah para malaikat dan manusia seluruhnya Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala adran. Apa ya Mana المدينة من المدينة المدينة طيب تفضل يا شيخ هذا الحديث سببه أن أناسا زعموا أن عند علي وأهل بيته علما زائدا على ما في كتاب الله خصهم الله به دون سائر الصحابة Baik. Kata beliau, Syekh Nurman Habibullah, hari ini sebab munculnya hari ini bahwasanya sekelompok orang mereka menyangka bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dan mungkin pula ahlul bait beliau memiliki ilmu yang lebih yaitu tambahan ilmu di atas apa yang terdapat dalam Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhususan kepada beliau dengan hal tersebut tanpa para sahabat yang lainnya. وهذا الذي تزعمه الشيعة إلى اليوم أن عند علي وأهل بيته علما خصوا به دون الناس فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن قام خطيبا على المنبر ليبين حقيقة هذه القضية على الناس جميعا Thank طيب. you. Kemudian kata Syekh Habibah Allah, maka inilah yang disangka oleh orang-orang Syiah sampai hari ini. Itu bahwasanya Ali radhiyallahu anhu dan ahli bait beliau memiliki ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka tidak ada jalan bagi beliau kecuali beliau berdiri di atas mimbar untuk menjelaskan hakikat ini di hadapan seluruh manusia. فبين لهم وهو على المنبر أنهم لم يخصوا ولم يعطوا علما زائدا على ما في كتاب الله إلا ما في عند الناس وما عند الناس مما علموه من دين الله مما مما علموه من الدين Baik. Maka Ali radhiyallahu anhu menjelaskan kepada mereka di atas mimbar bahwasanya mereka itu Ali dan Amir baik beliau tidaklah diberikan ilmu yang lebih melebihi apa yang ada dalam kitab Allah kecuali sama seperti apa yang ada pada manusia dari apa yang mereka ketahui dalam agama Allah Subhanahu wa taala. ثم أخبر أنه عنده صحيفة مذكور فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أسنان الإبل أي إبل الصدقة ودية القتل Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengabarkan apa yang ada pada beliau berupa sahifah lembaran-lembaran yang Nabi sallallahu yang indah sahifah fiha senang Kemudian Ali radhiyallahu anhu menyebutkan bahasanya beliau memiliki sahifah yang di dalamnya disebutkan tentang usia onta terkait dengan masalah sedekah dan masalah diet pembunuhan. ومكتوب في هذه الصحيفة أيضا أن المدينة حرم جاء في بعض الروايات من عير إلى ثور أي بين جبلين معروفين في المدينة فما بين هذين الجبلين حرم Kemudian beliau Allah menyebutkan bahwasanya ditertulis dalam sahih tersebut juga yaitu bahwasanya Madinah itu memiliki haram memiliki batasan-batasan yang haram. Dalam sebagian riwayat datang penyebutan dari air sampai ke fire, yaitu di antara dua gunung yang ma'ruf, Yang mana di antara dua gunung tersebut itu adalah batas-batas yang haram. وفي الصحيحة أن من ابتدع في المدينة أو أحدث فيها فتنة كسفك الدماء وقطع الطريق وما أشبه ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين Dan di dalam sahibat tersebut juga disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan perkara yang bid'ah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala demikian pula seperti menumpahkan darah melakukan perampokan dan selain dari itu Maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ay la yaqbalullahu minhu tawbatan wala fidyatan. Wa qila la yaqbalullahu minhu فريضة ولا نافلة Kemudian beliau menyebutkan Abu Allah bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sorban wala ajalan. Mana syar’f? Kita Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya taubat. Adapun mana ajalan tidak akan menerima darinya fidyah. Dan sebagian pendapat menyebutkan bahasanya mana sorban ini artinya Allah tidak akan menerima darinya amalan yang wajib Adapun mana adlan Allah tidak akan menerima darinya amalan yang sunnah. وفيها أن ذمة أن ذمة المسلمين واحدة أنه إذا حصل أمان من بعض المسلمين لكافر فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه لأن ذمتهم واحدة شيخ هذا ما معنى أمن نعم يعني أنه إذا أعطاه أمانا أمنه على دمه أنه آمن على دمه آمن على عرضه فلا يجوز لأحد أن يقتله أو يضربه dan di dalamnya juga disebutkan bahwa zimmahnya kaum muslimin itu satu bahasanya jika dia telah mendapatkan jaminan keamanan dari seorang mukmin yaitu apabila ada seorang kafir mendapatkan jaminan keamanan dari seorang mukmin maka tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan pelampauan batas kepada seorang kafir tersebut sebab zimmah kaum muslimin itu satu sama faman khalafa Al aman wa fa alayhi la'natullah wal malaikah dan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu Sharfan wala adla Maka barang siapa yang menyelisihi jaminan ini, kemudian dia membunuh orang kafir tersebut, maka baginya laknat dari Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tidak akan menerima darinya sarfan wala ajalan. Mana sarf dan ajalan telah berlalu pembahasannya. Dan من هذا الأثر أنه ليس عندنا إلا الكتاب والسنة فعلينا أن نعتصم بهما ونتمسك بهما ومن ادعى أن عنده زيادة على ما في الكتاب والسنة فهو كاذب Dan kita mengambil faedah dari asar ini bahasanya tidak ada pada kita melainkan Al-Quran dan Sunnah. Maka wajib bagi kita untuk palingan قال إلى makanya kita berpegang teguh dengan keduanya Hendaknya kita berpegang dengan teguh dengan keduanya. Maka barang siapa yang mengklaim bahwa padanya ada tambahan ilmu, yaitu selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia dusta. على الشيعة وإبطال لكذبهم أن عند أهل البيت علوما زائدة على ما في الكتاب والسنة Maka di dalam asar ini terdapat bantahan bagi orang-orang Syiah dan menghancurkan kedustaan mereka yang menyebutkan bahwa pada ahlul bait terdapat ilmu-ilmu tambahan melebihi apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. وفي هذا الأثر تغليظ شديد وتهديد أكيد لمن يحدث في المدينة النبوية dan juga dalam asar ini terdapat tablil yang syedid dan tahdid. Ya terdapat tadlil yaitu menyebutkan akan kesesatan yang sangat besar dan juga ancaman bagi orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah di kota Madinah. لأنها دار الهجرة ولأن الإسلام انتشر منها ويرجع في آخر الزمان إليها dan juga karena kota Madinah adalah negeri tempat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebabkan dan juga karena Islam tersebar dari kota Madinah dan Islam itu akan kembali ke kota Madinah pada akhir zaman. ثم قال رحمه الله قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم المسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام ينتزهون عن شيء أصنعه فالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Umar Ibn Hafs Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Lamas. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq. Beliau berkata Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan sesuatu yang merupakan rukhsah keringanan bagi beliau. Namun sekelompok orang enggan atau tidak mau melakukan hal tersebut. Maka tatkala hal tersebut sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanyi Allah. Kemudian beliau mengatakan, ada apa dengan sekelompok orang yang mana mereka enggan melakukan sesuatu yang saya kerjakan? Maka demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian terhadap Allah dan orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Hadal hadis فيه حث على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا وأنه لا يوجد من هو أعلم بالله منه ولا أحرص على فعل الخير وترك الشر منه Hadis ini di dalamnya terdapat anjuran untuk mengikuti hadis ini dalamnya terdapat anjuran akan wajibnya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Dan bahwasanya tidaklah didapatkan ada orang yang lebih berilmu tentang Allah dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula orang yang lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis al-akhir. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد وفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن هابس التميمي الهنظري أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر عمر إنما أردت خلا إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله عظيم قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعده ولم ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كآخر كآخر السرار ولم يسمعه حتى يستفهمه. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin مقاتل Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Waqi. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Nafi bin Umar dari Ibnu Abi Mulaika. Beliau mengatakan hampir-hampir dua orang pilihan ya di dalam Islam hampir-hampir keduanya binasa. Itu yang dimaksud dua orang pilihan tersebut adalah Abu Bakar dan Umar. Itu tatkala rombongan Bani Tamim mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah seorang dari keduanya, yaitu salah seorang dari Abu Bakar dan Umar, mengisyaratkan kepada Al-Aqra ibn Haris At-Tamimi Al-Hanbali. Ahi Bani Mujashi. Kemudian yang lainnya mengisyaratkan kepada yang lain. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, sesungguhnya kamu hanya ingin menyelisihiku. Maka Umar mengatakan, saya tidak ingin menyelisihimu. Maka terangkatlah suara keduanya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu suara mereka pun meninggi disebabkan perselisihan tadi. Maka turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada firman Allah azim. Ibnu Abi Mulaika mengatakan, Ibnu Zubair mengatakan, maka Umar radhiyallahu anhu setelah turunnya ayat tersebut, jika beliau berbicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah pembicaraan, maka beliau menyebutkannya dengan sangat pelan, dengan sangat pelan, sehingga beliau pun perlu untuk menyebutkannya secara perlahan untuk memahamkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. هذا الحديث فيه تحريم رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا دلالة على تحريم مجاوزة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الواجب الخضوع لشرع الله كتابا وسنة والتواضع لذلك والقبول والإذعان Hadis ini di dalamnya terdapat keterangan akan haramnya mengangkat suara di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Dan juga di dalamnya terdapat pendalilan akan haramnya melewati petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya yang wajib adalah merasakan ketengah, merasakan koda'ah terhadap syariat Allah, baik Al-Quran maupun Sunnah. Demikian pula bersifat tawadu terhadap syariat Allah, menerima dan tunduk kepada syariat Allah. Wa hadits fadilatun لأبي بكر وعمر إذ بادرا إلى امتثال ما أمر الله عز وجل به Hadis ini di dalamnya terdapat keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma tatkala keduanya bersegera untuk melakukan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر أمر فليصلي للناس فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن سواهب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada aku Malik dari Hisham bin Urwa dari ayahnya dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika beliau sedang sakit perintahkanlah kepada Abu Bakar Siddiq untuk salat mengimami manusia maka Aisyah radhiyallahu anha berkata Sesungguhnya Abu Bakar, jika dia berdiri di tempatmu, yaitu sebagai imam, maka dia tidak akan mampu mendengarkan bacaan kepada orang-orang disebabkan tangisan. Maka perintahkanlah kepada Umar untuk salat mengimami manusia. Maka Rasulullah kembali mengatakan, perintahkan Abu Bakar untuk salat mengimami manusia. Maka Aisyah mengatakan, saya pun mengatakan kepada Hafsah, sampaikanlah, katakanlah, sesungguhnya Abu Bakar, jika dia berdiri di tempatmu sebagai imam, maka dia tidak akan mampu mendengarkan bacaan kepada manusia disebabkan tangisan. Maka perintahkanlah Umar untuk sholat mengimami manusia. Maka Hafsah pun melakukan hal tersebut. Itu menyampaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Sesungguhnya kalian sungguh betul-betul seperti teman-temannya Yusuf. Maka perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Maka Hafsah berkata kepada Aisyah, saya tidak pernah ditimpa kebaikan sekalipun disebabkan karena engkau. في هذا الحديث الحث على المبادرة إلى امتثال ما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة ذلك وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستخلفه على الصلاة Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersegera melakukan apa yang Allah perintahkan, demikian pula apa yang diperintahkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga terdapat peringatan dari menyelisih hal tersebut. Dan juga dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam enggan untuk memerintahkan kepada orang lain, melainkan beliau hanya memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau sebagai imam di dalam salat.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 Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.